Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya masih mengenai daripada syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai ucapan Al-Imam Al-Baiquni awwaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Masih mengenai pembagian yang pertama yaitu hadis yang sahih. Sebuah hadis itu dikatakan sahih manakala apa kemarin bersambung sanadnya. Sanad itu bisa dikatakan silsilah perijal. Kami rangkaian para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Rangkaian para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Dari siapa? Paham ya? Hadis tersebut diriwayatkan dari senyata, Paham ya? Kalau para perawi tersebut bersambung sanadnya, bersambung rangkaiannya sampai ke puncaknya sampai ke Rasulullah SAW alaihi wasallam berarti muttasil. Paham ya? Tapi kalau terputus di tengah jalan, terputusnya itu selang-seling dalam artian terputusnya tidak urut itu namanya apa nanti mungkote kalau urut namanya mukbal itu nanti akan kita lewati satu persatu yang jelas sekarang dipahami dulu apa hadis sahih itu hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung sanatnya sebuah sanat dikatakan bersambung manakala apa manakala nabar kalafikum arrawi yasma' min rawi alladhi yalih paham ya itu bahwasannya masing-masing perawi itu mendengar dari rawi yang setelahnya. Paham belum nih? Nah, sehingga dalam permasalahan seperti ini para ulama berselisih ya, apakah disyaratkan harus ketemu atau cukup bertemu atau cukup sezaman saja, satu zaman tapi nggak harus bertemu. Nah, kalau Imam Bukhari mensyaratkan apa? Harus bertemu dan juga sezaman gitu Nah, tapi kalau Imam Muslim mensyaratkan apa? Nah, intinya sezaman walau lam yakun Nah, barakallahu walaupun tidak pernah bertemu. Ma'a ma'an luki, luqi. Ma'a luki. luki. Bersamaan memungkinkan bertemu tapi tidak harus bertemu itu. Tapi Imam Bukhari syaratnya apa? Sezaman yang bertemu. Sehingga syaratnya kuat sekali. Nah, tashadara qaumun fil Bukhari wa Muslimu ladayya wa qalu ayudaini tuqaddamu. Sekelompok kaum mereka berselisih masalah Sahih Bukhari Sahih Muslim ini. Nah, di hadapan kode itu. Nah, kemudian mereka mengatakan Mana di antara keduanya lebih didahulukan? Nah, kemudian fakultu walalam yang mencari siapa yang sebutkan situ fakultu, nah kami cuma nukilkan dalam syarah sampai Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Arba'in Nawawiyah itu fakultu, kemudian nah imam tersebut mengatakan fakultu aku mengatakan Fakat fakal Bukhari sihatan. Sungguh Imam Bukhari telah menyempurnakan syarat-syarat sihahnya sahihnya dalam Sahih Bukhari. Nah, sempurna gitu dengan syarat yang tepat itu nah karena faqa fi husni sina'ati muslim sebagaimana Imam Muslim telah menyempurnakan apa bagusnya susunannya dalam hadis dalam sahih Muslim jadi masing-masing memiliki keutamaan dari sisi susunan yang dia bagus apa sahih Muslim dari sisi yang sahih lebih sahih mana sahih Bukhari paham ya nah barakallahu kita seperti itu Imam Bukhari namanya siapa Imam Bukhari Imam Bukhari namanya siapa Imam Al-Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Muhammad bin Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Abu Abu Abu siapa? Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bukhara itu sebuah negeri yang terletak kurang lebih di dekat negara Rusia sana, Bukhara. Paham ya? Kemudian Imam Muslim siapa? Imam Muslim. Dengan tamu tamu. Muslim Ibn Hajar itu ada. Anis Saburi. Paham ya? Itu biar mudahnya. Paham ya? Imam Muslim namanya Muslim Ibn Hajar Anis Saburi. Abu Husain. Namanya Abu Husain. Nah, barakallahu fikum. Itu hafal ya soalnya sering ketemu Bukhari, Muslim. Nah, Imam bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, nah barakallahu fikum Abu Musayyib. Kita lanjutkan apa yang disampaikan sampaikan sini. Jadi sebuah sanad dikatakan bersambung manakala masing-masing perawi itu mendengar dari perawi yang setelahnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat sini. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wa qalu wa lam yushad wa lam yushad rawi jadi syaratnya hadis sahih itu tidak syarat, tidak pula ada ilah penyakit, ada penyakit di dalamnya. Kita lihat nanti penyakitnya apa maksudnya. Yakni itu, Nam yakni yustaratu alla yakuna syadan wa la muallalan. Maksudnya adalah hadis tersebut dikatakan sahih disyaratkan apa? Alla yakuna syadan wa la muallalan. Hadis tersebut tidak syad, tidak ganjil, tidak menyelisih lafaz-lafaz hadis yang lain yang dibawa oleh para perawi yang sifat yang lainnya. Maknanya pun sahih tidak menyelisih gitu. Paham ya? Kemudian wala mu'allalan, tidak ada illah atau cacat atau penyakit yang bisa merusak kesahihan hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga terjadi ya kadang terjadi dalam sebuah riwayat tapi riwayatnya kita katakan syahadah. Riwayat syahadah itu riwayat yang ganjil. Nah, riwayat yang ganjil yang menyelisih riwayat-riwayat yang lain sahih. Sebagaimana apa? riwayat yang berkaitan masalah dalam sahih Muslim itu, "Nam wa rajulun anfaqa nafaqatan hatta la fa akhfaha." fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Nah, nanti ada yang hadisnya makhluk terbalik di situ. Keterbalikan seperti ini tidak merusak apa? hadis. Paham ya? Karena Karena para perawinya semua fikoh kemudian datang dari nah barakallahu fikum dari orang yang yang lainnya. Paham ya? Bisa jadi terbaliknya itu muncul dari nah barakallahu fikum dari bukan dari para perawinya tapi dari yang lain gitu. Paham ya? Nah, yang benar bagaimana? tadi dia benar. Ada dalam e, dalam riwayat yang lain barakallahu fikum dalam sahih Muslim itu yang lain terbalik hatta la ta'lam yaminu ma tunfiq shimalu. Terbalik kan hingga tangan itu enggak tahu apa yang diinfakkan kirinya. Eh, riwayat yang pertama adalah ya, riwayat yang sahih. Ya. itu apa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya itu yang yang mahfudah riwayat yang mahfudah yang pertama dan ya, yang sahih. paham ya bahwasanya tidak terbalik jadi nanti ada yang namanya pembagian hadis yang makhluk makhluk itu terbalik itu paham ya nah kita lihat nanti ya ayo wa barakallahu fikum jadi syaratnya apa syaratnya syaratnya hadis tersebut tidak syar, tidak ganjil, tidak pula ada illah kodihah tidak pula ada penyakit yang bisa merusak kesahihan hadis tersebut. Kita lihat sini. Wasyadu, syad itu apa itu syad? Wasyadu huwa, syad itu adalah alladhi yarwihi as mukhalifan liman huwa arjahu minhu imma fil adab au fi sidqi fil adalah kata ini Nah, sebuah hadis di kitab itu adalah apa? Apabila salah seorang perawi yang sikoh menyelisihi nah perawi yang lebih sikoh daripada dia. Paham ini? Liman buah arjah minum. Jadi orang yang lebih kuat, lebih sikoh daripada dia. Baik dalam sisi jumlahnya, nah adatnya jumlahnya, maksudnya dia satu orang perawi sikoh menyelisih orang yang lain itu maksudnya ya. Paham ya? Nah, atau dari sisi kejujurannya. Nah, apa maksudnya? Kejujuran sifat kejujurannya dalam membawa hadis. Nah, kemudian awfil adalah atau sifat adalah sifat keadilannya. Nah, adalah di sini nanti para ulama berselisih pendapat mengenai makna adalah apa yang tepat. Nah, walaupun demikian ada yang mengatakan orang adalah dikatakan sifat adil itu adalah orang yang tidak punya dosa. Tapi itu lemah ya. Nah, sebagaimana oleh Syekh Yahya Habibullah taala, Syekh Yahya Hajuri, karena beliau juga punya syarat terhadap Baikunia, beliau menyatakan Nah, menukilkan kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala eh, dalam kitab Miftah dari Sa'adah, paham ya? Bahwasannya keliru orang yang mengatakan bahwasannya adalah memiliki sifat adil itu adalah orang yang la tanba lahu, tidak memiliki dosa sama sekali. Karena orang tidak masuk dulu. Paham ya? Tapi bagaimana orang dikatakan adalah dia itu dikatakan sifat adil memiliki sifat adil? Itu ada yang mendefinisikan yang lain yaitu apa? Nah, barakallahu fikum Nah, kullu balighin, aqilin, muslimin, salimin min asbabil fisqi wa min khawarimil muru'ah. Itu semakna dari itu. Artinya apa? Setiap orang yang dewasa, perawi dikatakan adil, memiliki sifat adil, memiliki sifat adalah. Itu orang perawi yang dewasa, kemudian apa? Berakal, kemudian selamat dari sebab-sebab kefasikan seperti apa kefasikan? minum khamar, berjudi dan misalnya, Paham ya? Nah, kemudian selamat juga dari perkara-perkara yang bisa merusak harga dirinya. Seperti apa? Berkata dusta atau sering menipu, paham ya? Dan semisalnya, paham ya? Nah, itu ada yang mendefinisikan demikian. Ada juga yang mengatakan cuma pendek. Orang dikatakan adil memiliki sifat adalah adalah ketika dia itu mustaqim mustirah. Mustaqim mustirah. Paham ya? Jalan hidupnya itu lurus jadi dia kalau mungkin dalam artian ketika dia terjatuh dalam perkara besar tobat langsung. Paham ya? Kemudian ketika dia itu melakukan dosa kecil tidak senantiasa terus di atas dosa kecil tapi menghindari dan juga berupaya untuk tidak melakukannya misalkan seperti itu. Ewa. Nah itu para ulama menguatkan hal tersebut. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Salih ini juga nanti semakna dalam itu. Paham ya? Jadi mustaqim sirah, mustaqim sirah itu yang lurus dalam hidupnya. Paham ya? Jadi sejarah kehidupan itu lurus terus, yaitu tidak terkenal dengan mencuri, tidak terkenal dengan dusta, eh, tidak terkenal dengan ngaku dosa besar, walaupun terkadang terjatuh, itu perkara yang lumrah, enggak? perkara yang lumrah, perkara yang wajar gitu Paham ya? Karena orang tidak masuk. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini. Jadi Syafi'i itu adalah seorang perawi fikah menyelisi, uh, eh, menyelisih orang yang lebih fikah dari dia. Baik dari jumlah. Jumlah itu maksudnya bagaimana? Ya, seorang kaum sikoh ini menjadi sikoh-sikoh yang lain. itu, Yang lebih sikoh aja yang banyak sikoh itu aja. Barakallahu fiikum tidak membawa tambahan tersebut kok dia malah membawa tambahan. Seperti apa? Seperti masalah tahrik tahrikul apa? Asabi itu. Menggerakkan eh, telunjuk ketika tasyahud. Paham ya? Syekh Muhammad An-Nasir Nasiruddin Al-Albani rahimahullah beliau menguatkan bahwasanya ziarah sikah makbulah tambahan rawi yang sifat itu makbulah terima. Nah, dengan rincian yang beliau sebutkan sana. Paham ya? Cuman dicek dulu perawi sifat ini menyelisih sifat-sifat yang lain atau tidak. Paham ya? Nah, kalau seandainya dan kalau seandainya perawi yang istiqomah menulis istiqomah yang lain yang di sana tidak membawa tambahan tersebut, maka apa? Namanya riya ziyadah ziarah Ziyadah syadzah ghairu maqbulah. Tambahan yang syadzah tidak diterima. Oleh karena itu tahdid yang menggerakkan jari eh, telunjuknya ketika tasyahud itu ziyadah ziyadah syadzah. Oleh karena itu tidak perlu menggerakkan. Kamu ya siapa yang syadza biasa, siapa yang yang ganjil dengan seorang perawi istiqomah tadi menjadi istiqomah yang lain? Zaidah bin Udamah itu. Zaidah bin Kudana perawinya. Paham ya? Zaidah bin kudana. Nah. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Barakallahu fikum karena dalam masalah ilmu hadis dan masalah salat itu panjang sekali. Syekh Mufid bin Hadi al-Mahdi aja barakallahu fikum juga punya karang banyak masalah hadis. Nah, terkadang tarjihat yang dikuatkan yang disahihkan Syekh Mufid tidak sesuai dengan yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Sesuai dengan apa kadar istihadnya masing-masing kekuatan dalam masalah ilmu hadis nah, penelitian dan juga nah barakallahu fikum nam At-tatabbu' istiqra' membaca, peneliti meneliti, kemudian yang ini mensahihkan, yang ini mengaibkan. Ya? kan ya? Kemampuan orang beda-beda. kan ya? Kemampuan orang beda-beda. Yang jelas apa? Yang jelas upayakan ketika sudah mengetahui hadis yang sahih maka itu yang kita terima. Nah. Kita lihat di sini. Fa idza ja'a al hadis bi sanadin ini. lakinahu syadun, ya Apabila datang hadis dengan sanat yang bersambung, ingat ya, sanad itu atau terkadang dengan kata isnad itu tidak jauh beda makna aslinya, yaitu silsilah rijal, rangkaian para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Sampai mana gitu Apakah sampai ke Rasulullah atau enggak itu? Kan sanad namanya. Paham ya? Al isnad min ad-din. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Walau walau al isnad laqala laqala man syaa kalau seandainya bukan karena sanad, misalnya orang akan berbicara sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pertama siapa itu? Abdullah bin Mubarak, paham ya? Yang dipilihkan oleh Imam Muslim dalam mukadimah Sahih Muslim. Nah, barakallahu fikum. Karena waktu itu sebelum terjadi fitnah, para ulama mengatakan mungkin fitnah Khawarij dan misalnya dulu enggak ada yang main sanad-sanad itu, langsung. Allah kalau Rasulullah. Tapi setelah setelah adanya fitnah barakallahu fikum sebagaimana dinukilkan oleh Imam Muhammad bin Sirin dalam mukadimah sahih Muslim itu dan nah, akhirnya apa barulah sambungannya di jalan ini tunjukkanlah kepada kita ijal sanad kalian ijal hadis kalian dari mana kalian mengambil saya itu fikah enggak pertanyaan enggak mana benar enggak ini bukan kedustaan misalkan seperti itu Ya, eh, sambungannya di jalan itu fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum wa ila ahli bidah fayukhad hadithuhum akhirnya dilihat dari ahli sunnah maka diambil hadisnya dilihat lagi oh dari ahli bidah ternyata tidak diambil hadisnya seperti itu karena dalam mengambil riwayat atau dalam mengambil hadis atau dalam mengambil al-ilm barakallahu upayakan benar-benar bersumber dari ahlinya dalam artian orang yang mengucapkan itu tidak sesuai nah barakallahu fikum tidak menyelisih apa yang dia perbuat perbuatannya tidak menyelisih apa yang dia ucapkan itu paham ya inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum Rawahu Muslim dalam mukadimahnya dari ucapannya Alimah Muhammad bin Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Tak sembarangan. Wah, aku yang penting yang diajarkan Al-Qur'an Sunnah ikuti, Tak perlu melihat siapa yang ajar. Tiru, Dilihat siapa yang ajar. Apa yang mengajar itu harus Sunnah bukan itu loh. Karena ahli bid'ah dalam hizbiyun mereka juga mengajarkan kesama kitabnya. Cuma nanti pada beberapa tempat pembahasan yang kita mungkin tidak tahu kesalahannya akhirnya kita terjerumus dalam syubhat mereka. Paham ya? Orang-orang Khawarij gaya baru, ya, mungkin seperti orang-orang NII, N11, ya, orang-orang Khawarij, jaringan Al-Qaeda misalnya mereka mengajarkan kita butuh usul salafah, usul fitnah. Hampir sana. Orang kalau nggak tahu bingung. Tapi tahunya kapan? Ketika membahas masalah bulatul umur. Perhatikan situ. Membahas masalah pemimpin. Ya, langsung mereka biasanya yang ini sudah banyak yang menyaksikan ya, biasanya mereka langsung apa? Menggunakan satu ayat Pak Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Pakai yang itu. Nah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala maka mereka orang kafir. Padahal sana ada tiga ayat lafaznya beda-beda. Tiga ayat yang lafaznya beda-beda. Apa? Ulaika humul kafirun, ulaika humuz zalimun, ulaika humul fasiqun. Perlu dirinci lagi enggak sembarangan seperti itu. Saya seperti itu tadi. Akhirnya mengkafirkan pemimpin-pemimpin kita kafir. Wajib mereka diperangi, halal darahnya halal hartanya dan semisalnya. Itu dakwah-dakwah yang berbau apa pemikiran khawarij. yang gila benar, anjing-anjing neraka. Nah, kita lihat di sini. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Fa idza ja'a al-hadits bi dengan muttasilin lakinnahu Apabila datang hadis yang apabila datang sebuah hadis dengan sanad yang bersambung tapi hadisnya syad. Perhatian ini sanadnya bersambung sanadnya bersambung haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan sampai kepada Rasulullah bersambung apa berarti bersambung tapi lafaz hadisnya itu syad ganjil dari sisi mana di bihaitsu yakunu mukhalifan li riwayat ukhra dari sisi lafaz hadis tersebut menyelisih riwayat yang lain apa maksudnya ya jadi riwayatnya tidak hanya satu itu nah riwayat yang satu ini datang dalam keadaan mutasil bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Ternyata ada riwayat yang lain yang apa? Yang tidak sesuai dengan riwayat tersebut. Dalam artian riwayat yang pertama tadi menyelisih riwayat-riwayat yang lain. Nah, yang mana riwayat yang lain itu bukan juga sama, tapi apa dia arja minhu. Riwayat-riwayat yang lain tadi barakallahu fikum itu lebih kuat daripada riwayat yang satu tadi, yang satu tadi. Paham belum maksudnya? Jadi ada tiga riwayat perhatikan ya, ada tiga riwayat. Riwayat yang pertama, nah syaratnya bersambung, mutasil tapi syad dia. Karena menyelisih dua riwayat yang lain yang dua riwayat ini lebih kuat daripada yang pertama tadi. Paham belum nih? Nah, Ima fil adat, ima ditinjau dari sisi jumlahnya, nah, jumlah riwayat-riwayat yang lain, ini kalau dilihat dari riwayatnya ya, atau dilihat dari perawinya, perawinya ini sikwah tapi menyelisih sikwah-sikwah yang lain misalnya, yang lebih yang lebih sikwah atau lebih banyak sikwahnya Oh, ya, maksudnya orang sikwahnya lebih banyak itu, perawi sikwah yang lain di sini dia selisihnya atau dari sisi riwayatnya. Riwayat-riwayat yang lain itu tidak membawa lafaz seperti itu. Yang membawa riwayat seperti itu cuma satu riwayat saja. Berarti menyelisih enggak itu? Menyelisih. wa imma fisidqi dalam sisinya sifat kejujuran dalam menyampaikan atau membawa sebuah riwayat atau hadis. Wa imma fil adalah atau dalam sisi adalah. Apa adalah ini? Keadilan. Maksudnya keadilan sini adalah mustaqim musnirah orang dikatakan lebih sifat keadilan karena dia itu Nah, barakallahu fikum sejarah kehidupannya itu lurus. Eh, bukan maknanya maksum ya. Nah, lurus itu maksudnya dia berupaya untuk menjaga diri apa? Tidak tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang menyebabkan kefasikan, tidak pula apa? terjatuh dalam perkara-perkara yang bisa merusak murah harga diri. Paham ya? Ya, nah barakallahu fikum. Misalkan ada dia muhadis, dia muhadis, ternyata dia nongkrong di tempat perjudian muhadis Itu berarti nanti apa? Dia nggak berjudi dia. Dia tidak berjudi tapi dia nongkrong di tempat perjudian. Itu nanti namanya apa? Nanya masuk dalam perkara yang bisa merusak muruah ke dirinya. Dia nggak masalah mas Ini kok muhadis ini kok berdonor-donor ngapain? Akhirnya orang berbicara aneh kan padahal dia muhadis itu nggak nggak berjudi juga gitu loh. Seperti ini juga terkadang pengaruh juga. Nah, barakallahu fiikum. Jadi menjaga muruah itu penting sekali. Menjaga muruah itu penting sekali. Nah, terkadang kita misalkan suka main-main anak kecil main-main anak kecil itu misalkan ya anak kecil kadang kalau kita sering main kita nggak dihargai muruah kita bilang gitu kan. tapi kalau kita jaga jarak kadang main kadang tidak itu nanti dia akan istilahnya segan gitu segan dan juga akan menghargai seringnya gitu itu pada-pada dulu seperti itu di jamat juga seperti itu orang-orang yang sering main-main dengan anak kecil biasanya kalau dia kalau mengingatkan malah nggak di, malah nggak diterima sepelekan itu harganya kurang. Nah, tapi ada juga orang yang berwibawa dalam artian berwibawa itu bagaimana ya terkadang canda itu biasa tapi nggak terus terus terus menerus gitu. tidak terus menerus nah kita lihat di sini fa innahu la yaqbal walau kana alladhi rawahu adlan perhatikan ini maka sesungguhnya hadis tadi fa innahu la yaqbal maka sesungguhnya hadis tadi tidak diterima walaupun yang meriwayatkan hadis itu adalah para perawi yang adil yang memiliki sifat apa? Adil. Walau karena sanad muttasilan, sanatnya mutasil katanya. sanatnya sudah mutasil. Para perawinya pun juga apa? memiliki sifat adil, memiliki sifat adalah. Tapi apa? Tapi karena riwayat itu menyelisih riwayat-riwayat yang lain yang lebih kuat, maka riwayatnya syadzah. Hadisnya syadzun. Paham ya? Paham belum ini? Nah, wadzalika min ajli syudzuri. Yang demikian itu dan dikarenakan karena syadz ya, karena adanya apa? keganjilan pada lafaz atau riwayat tersebut. Lalu selanjutnya, ya. Kalau nah, barakallahu seperti ini. Jadi perlu diperhatikan seperti ini karena agar tidak keliru nanti. Wasyudud dan keganjilan itu qad yakunu fi hadis wahid. Syudud syaratnya karena datang keganjilan atau menyendiri. Menyendiri dari sebuah riwayat. Gharib aneh gitu pokoknya Eh, dalam artian riwayat itu kok aneh, ganjil menyendiri. Apa maksudnya ya? Nah, qad yakunu fi hadis wahid terkadang terjadi pada satu hadis. Satu hadis ya. Wa qad yakunu fi hadisain muntasilain. Terkadang yang namanya keganjilan atau nah riwayat yang berbeda itu tapi menyendiri dengan riwayat tersebut terkadang terjadi pada dua hadis yang terpisah. Yakni Maksudnya adalah annahu la yushtaratu fi syudud an yakuna ruwatu qad ikhtalafu fi hadits wahid. Bahwasanya maksudnya apa? Tidak disyaratkan nah keganjilan dalam sebuah riwayat itu hendaknya para perawi tersebut apa? Mereka berselisih pada satu hadis itu enggak disyaratkan. Perhatikan. Ada satu hadis kemudian para perawinya berselisih itu enggak disyaratkan seperti itu. Bisa jadi dalam satu hadis itu riwayat perawinya sepakat, setuju, bersambung dan semuanya sifat. Tapi karena riwayatnya dalam satu hadis tadi menyelisih hadis yang lain, paham ya? Yang hadis itu lebih kuat lafaznya maka dikatakan apa? Syad. Hadis tersebut lafaznya ganjil, lafaznya menyendiri. Paham belum ini? Paham belum? Nah, ulangi lagi ya. Annahu la yustaratu fi Bahwa bahwasanya tidak disyaratkan untuk dikatakan ganjil ayyakuna ruwaku Eh, syaratnya adalah tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan harus para perawinya qad ikhtalafu fi hadis wahid para perawinya berselisih pada satu hadis. Itu enggak disyaratkan. Berselisih enggak berselisih kalau hadisnya itu menyelisih. lafad-lafad yang lain yang lebih kuat itu dikatakan syad Paham ya insyaallah ya? Ewa. Bal dia pun syadu ata di hadis akhar. Bisa jadi juga barakallahu fikum yang namanya syad ganjil menyendiri. Nah, itu terkadang datang pada hadis yang lain itu loh. Oh ya? Dalam hadis yang lain. Misal contohnya. Nah, jadi datang hadisnya dengan hadis yang lain kemudian ganjil itu hadisnya itu riwayatnya syadzah lafaznya syad. ma warada sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis siyam idan tasafa sya'ban perhatian ini sebagaimana yang datang dalam sunan sunan apa maksud ini? sunan Abu Dawud sunan Ibnu Majah sunan Nasai sunan Tirmidzi paham ya sunan apa lagi Maksudnya sunan dan Ahmad Ahmad Musnad Ahmad Ibn sudah sudah Dari ini Paham ya? Sahab sunan Dan sini <clears throat> bahwasanya Rasulullah SAW melarang puasa apabila sudah sampai sampai pertengahan Sya'ban. Nah, anisiyami dan pasapa Sya'ban. Rasulullah melarang berpuasa apabila sudah sampai pertengahan Sya'ban. Wal hadis la ba'sa bihi min haitsu sanad. Kata beliau, hadisnya tidak masalah, tidak mengapa, tidak apa-apa. Ditinjau dari sisi apa? Sanadnya. Sanad bersanadnya bersambung, kemudian sanadnya juga disahihkan oleh Imam Al-Albani. Paham ya? Dalam artinya hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nah, tapi kata beliau, lakin akan tapi sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain. Sahihan apa? Wal Bukhari dan Muslim annahu qala Rasulullah telah bersabda la tuqaddimu ramadhan bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jangan kalian Nah barakallahu fikum Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya, paham ya? Ilah melainkan orang yang memang dahulunya dia berpuasa, paham ya? Maka hendaknya dia berpuasa. Paham maksudnya? Kebiasaan dia berpuasa pada Daud misalkan. Tapi kalau menyengaja, menyengaja berpuasa dua hari atau sehari sebelum puasa Ramadan, itu dilarang. Paham maksudnya? Menyengaja. Tapi kalau dia sebelumnya memang puasa Daud misalkan Senin Kamis, paham ya? Kalau sembuh hendaknya dia puasa. Nah, ini kan masuk dalam apa? Kalau kita telusuri, tadi dilarang pertengahan pertengahan apa? Sya'ban. Di sini apa? Di sini lebih dari pertengahan ini. Paham ya? Sehari atau dua hari sebelum belum Ramadan. Tapi itu pun apa? Kalau sebelumnya tidak berpuasa. Tapi kalau sebelumnya adalah orang yang berpuasa, eh, puasa Daud dan semisalnya, akhirnya boleh nggak puasa? Boleh walaupun pertengahan Syaban. Paham belum? Boleh walaupun pertengahan walaupun pertengahan Syaban. Akhirnya kata beliau jelaskan ini perhatikan penjelasannya. Fa idza akhadna bil hadis tsani, maka apabila kita mengambil hadis yang kedua, al warid sahihain yang datang dalam sahihain, kulna kita katakan inna fihi dalalatun, inna fihi dalalatan ala anna siyama ba'da muntasifi Sya'ban jaizun, ya kan? Di dalamnya ada penunjukan bahwasannya puasa setelah pertengahan Sya'ban itu boleh. Boleh enggak maksudnya? Boleh selama dia berpuasa tadi nah barakallahu fikum berdasarkan hadis tadi berdasarkan hadis yang kedua paham ya yang dilarang itu berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu pun catatannya apa dia sebelumnya tidak berpuasa tapi kalau dia sebelumnya berpuasa puasa baru dan misalnya kal yasumhu maka hendaknya dia berpuasa boleh kita lihat di sini walaysa fihi syai' tidak masalah tidak mengapa Li'an nahya huddida bima qabla Ramadan bi yaumin aw yaumin. Dikarenakan larangannya itu dibatasi eh, yaitu dengan hari sebelum Ramadan sehari atau dua hari. Paham ya? Nah, apabila yaitu huddida bima apabila nah barakallahu fikum maksudnya larangan tersebut dibatasi apabila puasa tersebut dilakukan sebelum Ramadan sehari atau dua hari. Wa idza akhadna bil awal, namun apabila kita mengambil hadis yang pertama Fanaqul maka kita katakan inna nahya sesungguhnya larangan tersebut nam yubda diawali min muntasifi Sya'ban. Diawali pada awal pertengahan Sya'ban. berita tanggal berapa? Tanggal berapa berarti? 16 an itu. Ya, barakallahu fikum. Kan pertengahannya 15. Kita awal 16 langit. Ayo. Fa'akhad al-imam Ahmad bin hadis al-warid Maka Imam Ahmad pun mengambil pendalilan dengan hadis yang datang di sahihain Wa huwa an-nahyu an taqaddumi Ramadan biyaw bisawmi yaumin aw yaumain. Itu larangan untuk apa mendahului puasa Ramadan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Paham ya? Mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Paham ya? wa qala inna hadza syadzun dan beliau pun mengatakan siapa beliau ini Imam Ahmad mengatakan ini adalah syadz ganjil maksudnya ini yang mana hadis yang ada pada sunan tadi paham ya? yang Rasulullah melarang tadi apa melarang puasa di pertengahan Sya'ban itu itu hadisnya syadz paham ya ganjil atau menyendiri yakni bihi yang diinginkan banyak adalah hadis sunan hadis yang ada dalam sunan tadi itu Amlum, Kenapa kok dikatakan ganjil ya barakallahu fikum? Kenapa dikatakan ganjil? Li'annahu mukhalifun liman huwa arjah minhu. Dikarenakan hadis tersebut menyelisihi. Nah, atau dikarenakan nah barakallahu fikum pembawa hadis tersebut menyelisihi liman huwa arjah minhu. Menyelisihi perawi yang lebih rajih lebih kuat darinya atau nah menyelisihi hadis yang lebih kuat darinya. Paham ya? Nah, Id anna hadza fi sahihain dikatakan yang ini yang kuat tadi dalam sahih riwayat Bukhari Muslim wa dzakar sunan yang itu tadi dalam sunan. Karena sudah kita lewati ya, asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillah jalla wa ala as-sahihan. Dua kitab yang sahih yang disusun setelah Al-Qur'an Karim adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti kalau Sahih Bukhari Muslim, Sahih Muslim lebih kuat daripada Sunan. Karena dalam Sunan Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Majah, eh, Sunan Darimi, paham ya? Kemudian Sunan apa lagi?